الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan terus menerus memberikan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita nikmat yang sangat banyak yang sangat besar yang tak ada seorang pun yang masih mempunyai akal dan masih mempunyai perasaan bisa mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pasti mereka tahu, yakin dengan seyakin-yakinnya akan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya. Kaum muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah di mana Allah Subhanahu wa taala masih memperjumpakan kita dengan bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, bulan yang dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan, bulan yang dipenuhi dengan pengampunan dosa-dosa hamba dan tatkala datangnya bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menutup rapat-rapat nerakanya dan juga Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surganya dan juga Allah Subhanahu wa taala membelenggu syaitan-syaitan. Kaum muslimin a'azanallahu wa iyyakum. Adapun judul atau tema khutbah kali ini adalah berkaitan dengan cintakan Allah Subhanahu wa taala dan benci karena Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin a'azani Allah wa iyyakum ikatan iman yang paling kuat tergambar pada diri seseorang yang mencintai semata mencintai seseorang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan membenci seseorang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani di dalam silsilah sahihah beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda awsaqul urul iman al muwalatu fillah wal muadatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah ikatan iman yang paling kuat adalah loyalitaskan Allah Subhanahu wa taala, antipatikan Allah Subhanahu wa taala, cinta karena Allah Subhanahu wa taala dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, Allah wa iyyakum. Keimanan seseorang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan terlihat, akan nampak dari sikap ini jika keimanannya benar wahai kaum muslimin, a'azani Allah wa iyyakum, maka ia akan mencintai segala apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mencintai pelaku-pelakunya dan juga ia akan membenci segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia akan membenci pelaku-pelakunya wahai kaum muslimin a'azani Allah wa iyyakum Allah Subhanahu wa taala telah memuji Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga orang-orang yang mengikuti beliau di dalam Al-Quranul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala memuji untuk apa wahai kaum muslimin agar kita mencontoh mereka meneladani mereka wahai kaum muslimin azani Allah wa iyakum Allah subhanahu wa ta'ala berfirman qad lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a minkum mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahda dan sungguh telah ada bagi kalian Suri tauladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang mengikuti mereka ketika mereka mengatakan kepada kaumnya sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala dan dan kami mengkufuri kalian telah nampak antara kami dan antara kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya hingga kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kaum muslimin azani Allah wa yakum. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerang, menerangkan kepada kita bagaimana sikap Nabi Ibrahim alaihissalam sikap Nabi Ibrahim bersama pengikutnya, sikap mereka kepada kaumnya, mereka dengan terang-terangan menyatakan mengumumkan kebenciannya, permusuhannya kepada kaumnya dikarenakan mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan ibadah wahai kaum muslimin Allah wa iyyakum sebagaimana yang kalian telah ketahui bahwa ibadah adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan kapan dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala maka itulah kesyirikan wahai kaum muslimin dan kalau kesyirikan maka itu adalah kezaliman kezaliman yang sangat besar wahai kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala berfirman inna syirka la zulmun azim sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar dan tidak hanya itu wahai kaum muslimin dosa kesyirikan ini adalah dosa yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang hamba meninggal di atas keadaannya demikian tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Cintakan Allah Subhanahu wa taala, benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah maknanya atau terkandung dalam kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi, innani bara'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin." Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan aku dan sesungguhnya Dia selalu memberi petunjuk kepadaku. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam menjadikan kalimat tersebut senantiasa kekal pada keturunan beliau alaihissalam agar mereka kembali berpegang teguh dengan kalimat tersebut wa kaum muslimin ya Allah wa iyyakum kata para ulama wahai kaum muslimin bahwa yang dimaksud dengan kalimat dalam ayat ini adalah kalimat tauhid kalimat la ilaha illallah karena itulah makna Arti maknanya adalah bahwa ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya, kepada dan juga kepada kaumnya yang merupakan makna dari la ilaha illallah ini terus menerus senantiasa diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang mengikutinya waika muslimin a'azanallahu wa iyyakum dan di antara keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi kita, Nabi yang paling baik, Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kalau kita ingin kita melihat sejarah atau kalau kita ingin memperhatikan bagaimana sirah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga pengikutnya dari kalangan orang-orang yang beriman yakni para sahabat radhiyallahu anhum ajmain Niscaya kita akan dapati keadaan mereka persis sebagaimana keadaan Nabi Ibrahim alaihissalam dan para pengikutnya yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap mereka terhadap kaumnya, bagaimana mereka mencintai suatu kaum yang tidak ada sama sekali hubungan kekerabatan dengan mereka dikarenakan karena rasa keimanan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan juga mereka membenci suatu kaum yang dekat kekerabatannya dengan mereka juga semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala atau semata-mata karena kaum tersebut kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir" yuwadduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum radu'an ulaika hizbullah Ala inna hizballahi humul muflihun. Engkau tidak akan menjumpai suatu kaum tidak ada itu itu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka berkasih sayang kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya walaupun mereka itu adalah bapak-bapak mereka anak-anak mereka saudara-saudara mereka keluarga mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di hati-hati mereka keimanan. Mereka itu adalah orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam hati-hati mereka keimanan dan Allah kuatkan mereka dengan pertolongannya dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal di dalamnya Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala mereka itu adalah golongan Allah ketahuilah golongan Allah adalah orang-orang yang beruntung kaum muslimin azanallahu wa yakum dalam ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak akan ada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mereka memberikan kecintaannya tidak ada, tidak akan ada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mereka berkasih sayang kepada orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala dikarenakan wahai kaum muslimin a'azan ya Allah wa yakum keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kecintaannya kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan ini adalah dua perkara yang yang saling berlawanan wahai kaum muslimin a'azani Allah wa iyyakum asy Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu taala berkata di dalam tafsirnya bahasanya adapun orang yang beranggapan bahwa dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir akan tetapi ia berkasih sayang kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan mencintai orang-orang yang meninggalkan iman di belakang punggungnya maka keimanannya itu hanyalah pengakuan saja tidak ada hakikatnya wahai kaum muslimin Allah wa iyyakum dikarenakan setiap hal itu butuh pembuktian akan kebenarannya tidak sekedar ucapan kalau sekedar ucapan tidak ada hakikatnya dan pengucapnya tidak akan dibenarkan wahai kaum muslimin azanallahu wa yakum dan yang menunjukkan atas hal ini wahai kaum muslimin dari sirah dari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hijrah beliau sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju ke kota Madinah. Naam. Dan Hijrah ini wahai kaum muslimin wajib atas beliau dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Bagaimana mereka meninggalkan kampung halaman mereka, meninggalkan sanak kerabat mereka karena semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Mereka berlepas diri dari kesyirikan dan juga para pelakunya walaupun masih terhitung kerabat mereka sendiri wahai kaum muslimin Allah wa iyakum mereka menuju kepada satu tempat yang di sana telah banyak penduduknya menerima Islam yaitu kepada kaum Ansor dan kaum Ansor pun wahai kaum muslimin Allah wa iyakum mencintai kaum muhajirin yang hijrah kepada mereka bahkan mereka lebih mengutamakan muhajirin daripada diri-diri mereka sendiri Walaupun apa yang mereka berikan tersebut mereka juga sangat butuh wahai kaum muslimin. Azanya Allah wa yakum. Padahal kaum ansar, kaum ansar wahai kaum muslimin kebanyakan mereka tidak memiliki hubungan kekerabatan kepada kaum muhajirin wahai kaum muslimin. A'azani Allah wa yakum. Dan semua itu mereka lakukan semata-mata karena keimanan mereka lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala wa ikam muslimin azan Allah wa iyyakum wallahu a'lam Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinani asyhadu an ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman sya'ni wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila adda'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd wa kaum muslimin, a'azana Allahu wa iyyakum. Dan di antara hal yang menunjukkan sikap cintakan Allah Subhanahu wa taala dan bencikan Allah Subhanahu wa taala adalah sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap paman beliau Abu Talib yang meninggal dalam keadaan musyrik wa kaum muslimin a'azan Allah wa iyakum Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la astaghfiranna lak malam unha ant dan sungguh aku akan senantiasa memohonkan ampun untukmu selama aku tidak dilarang. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan firman-Nya, "Maka nalin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak sempatasnya nabi atau orang-orang yang beriman mereka memintakan ampun kepada orang-orang musyrik Walaupun mereka itu adalah kerabat mereka sendiri. Walaupun mereka adalah kerabat mereka sendiri. Setelah jelas bagi mereka bahwasanya mereka orang-orang musyrik adalah penduduk neraka jahim wa kaum muslimin. Allah wa yakum. Maka setelah itu beliau pun berhenti dari memintakan ampun kepada sang paman ini dan beliau berlepas diri darinya walaupun wahai kaum muslimin semasa hidupnya Abu Talib sangat mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam dan sangat besar perjuangannya pembelaannya terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam wahai kaum muslimin Allah wa yakum ketahuilah bahwasanya prinsip ini akan menjadikan seseorang senantiasa dan terus menerus berada di atas al-haq berada di atas kebenaran dikarenakan atau meskipun yang menyisih al-haq tersebut adalah orang yang paling dia cintai misalnya atau orang yang dekat kekerabatan dengannya atau orang yang paling besar perjual atau orang yang sangat besar perjuangannya atau pembelaannya terhadap dirinya sekalipun dia tetap berlepas diri darinya dikarenakan al-haq lebih dia cintai daripada apapun dan siapapun. Kaum muslimin azan Allah wa yakum dan ia senantiasa meyakini bahwasanya apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu adalah kebenaran dan dia meyakini bahwa segala apa saja yang menyelisihinya itu adalah kebatilan wahai kaum muslimin. Allahu ayyakum. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sikap ini. Kita mencintai seseorang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan kita membenci seseorang karena Allah Subhanahu wa taala wahai kaum muslimin. Allahu ayyakum. Wallahu a'lam bisawab. akim sholat.